Sampai kita pada ucapan Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah, "Wa idza sami'ta ar-rajula yat'anu 'ala al-athari wa la yaqbaluha aw yunkiru shay'an min akhbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fattahimhu 'ala al-Islam." فإنه رجل رديء المذهب والقول kata beliau rahimahullah jika engkau mendengar ada seseorang yang mencerca sunnah atau tidak mau menerima sunnah atau mengingkari sesuatu dari sunnah dari berita-berita Rasulullah SAW, maka tuduhlah keislamannya. Ragukan keislamannya. Fainahu rajulun radiul madhab. Karena orang ini adalah orang yang bermadhab dengan madhab yang jelek. Ikhwanifiddin, a'azakumullah. Ucapan Imam Al-Barbahari ini menunjukkan satu prinsip penting dari prinsip-prinsip ahlu sunnah. Al-asl min usuli ahli sunnah. Wa Ia berpegang dengan sunnah. Tidak mungkin ada seorang ahlu sunnah mengaku sebagai sunni salafi menolak hadis. Menolak sunnah sahihah. Enggak mungkin. Kalau ada yang dikasih hadis sahih, kalau Rasulullah SAW dikeluarkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, juga ashabus sunan, juga diriwayatkan dalam masanid. Orang itu menolak. Ya tapi saya tidak bisa terima. Fa'lam annahu mubtadi' sahibu hawa. Ketahuilah bahwa dia mubtadi' dal, sahibu hawa. Ini barakallahu fikum karena jelas menyelisih prinsip ahlus sunnah. Mana ahlus sunnah? Golongan sunnah. Tentunya berpegang dengan sunnah, berprinsip dengan prinsip sunnah, tidak mungkin menolak sunnah. Maka ahlus sunnah mungkin belum dengar sunnah, mungkin. Mungkin salah mengira ini sunnah sahihah ternyata da'ifah atau sebaliknya dikira itu da'ifah ternyata sahihah itu dimaklumi mungkin saja terjadi atau tergelincir salah dalam mengucapkan kemudian dia rujuk itu terjadi manusiawi tetapi kalau menolak hadis sahih dengan sengaja-sengaja am amdan muta'amidan tidak mungkin. Seorang sunni salafi, pengikut sunnah, pengikut salaf, kalau disebutkan qala Rasulullah pasti akan mengatakan sami'na wa Kami dengar, kami taat. Kita sudah baca syarahnya dari Syekh Shalal Fauzan. Hafizahullah taala sebagiannya di awalnya itu tentang prinsip-prinsip ahli sunnah. Pegangan mereka pertama Al-Quran. Kedua sunnah nabawiyah. Dan ketiga Al-Ijma' Itu sudah dibahas. Ya. Dan juga sudah dibahas Hujjiyatus sunnah. Apa hujjiyatus sunnah? Bahwa sunnah pun sebagai hujjah. Sebagaimana Al-Quran sebagai hujjah. Jangan dibedakan antara keduanya. Dalam masalah ini. Jangan dibedakan masalah kedudukannya sebagai hujjah. Kalau Allah Ta'ala hujjah. Kalau Rasulullah SAW hujjah. Jangan berkata seperti mereka yang berkata, kalau Al-Quran kita terima. Tapi kalau hadis nanti dulu. Ini membedakan. Mengapa kau bedakan? Ya karena ini kan bukan ucapan Allah. Rasulullah SAW la yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Rasulullah SAW tidak berbicara dari hawa nafsu. Beliau berbicara dari wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Maka walaupun Rasulullah SAW yang menyatakan ini halal, ini haram, itu dari Allah. Tidak mungkin Rasulullah berani bicara kalau bukan dari Allah. Kemarin sudah dibaca dalil-dalilnya. Tidak mengapa kita ingatkan kembali yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan yushiku rajulun syab'ana ala arikatih sebentar lagi akan muncul orang yang gemuk buncit bersandar di mebel-mebelnya di dipan-dipannya kemudian ketika datang kepadanya hadisun min hadisi mimma amartuhu au nahait dari apa yang aku perintahkan atau aku larang kata Nabi Tiba-tiba orang ini berkata, Bainana wa bainakum kitab Allah. Antara kami dan kalian kitab Allah Al-Quran. Ma wajadna fihi min halalin nistahlalna. Wa ma wajadna fihi min haramin haramna. Kata orang tadi yang terlihat bahwa dia ahli dunia berkata antara kami dengan kalian Al-Quran. Kalau ada dalamnya halal kita halalkan. Kalau ada dalamnya haram kita haramkan. Selesai. Apa maknanya? Maknanya tidak mau menerima hadis. Karena dalam lafaz lain, bukan lafaz hadis ini yang juga sahih, disebutkan atahu hadisun min hadisi mimma amartuhu au nahait. Ketika didatangi hadis dari hadis-hadisku, kata Nabi alaihi wasallam, dari apa yang aku perintah atau aku larang, tiba-tiba orang tadi berkata, cukup Al-Quran. Nggak mau menerima hadis. بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال istahlalna وما وجدنا فيه من حرام haramin Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dengan kalimat di akhirnya itu tidak disebutkan. Ala innama harrama Rasulullah mislama harrama Allah. Ketahuilah bahwa apa yang diharamkan oleh Rasulullah seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Sama. Apa yang dihalalkan oleh Rasul itu berarti diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan keharaman-keharaman daging babi, bangkai, wa ma uhilla li ghairillahi bihi منخفقة والنطيحة وما أكل السبع إلى آخره tidak boleh haram ya. kemudian ada orang yang berkata ini saja yang haram adapun apa yang dalam hadis tidak haram ini barakallahu fikum membedakan antara Quran dengan sunnah Padahal Rasulullah SAW menyatakan tegas dalam hadis yang sahih. Bahkan di antaranya adalah asbabul wurud hadis ini. Sebab terucapnya hadis tadi adalah ketika Nabi mengharamkan keledai jinak yang dipakai bekerja tidak boleh dimakan. Kemudian Nabi mengatakan nanti akan ada orang yang ketika datang hadis-hadisku dari apa yang aku larang atau aku halalkan. Tiba-tiba orang itu berkata cukup bagi kita kitab Allah, Al-Quran, apa yang ada dalamnya halal kita halalkan, apa yang ada dalamnya haram kita haramkan. Maksudnya nggak mau. Kata Nabi nanti akan muncul. Ketahuilah, kalau Rasulullah mengharamkan itu sama dengan apa yang Allah haramkan. Berarti diharamkan dengan hadis, diharamkan dengan Quran sama hukumnya haram. Ini peringatan bagi para pengingkar-pengingkar sunnah. Para ingkar sunnah menyatakan kami Quraniyun. Bergaya seakan-akan pengikut Quran. Nahnu Quraniyun. Bukan, kalian bukan Quraniyun. Kalian para pengingkar-pengingkar sunnah itu nama yang lebih tepat. Kalau kalian Quraniyun, Berpegang dengan Quran, bukankah ada dalam Quran sekian banyak ayat yang menyatakan Allah wa atiur rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Selalu setiap ada kalimat taatullah diiringi war rasul. Bukankah demikian? Apakah itu bukan hujah? Kalau kalian berpegang dengan Quran, tentunya kalian akan mentaati Rasul, akan mengikuti hadis-hadis yang sahih. Kalau tidak mengikuti hadis-hadis yang sahih, berarti engkau bukan Qur'aniyun, bukan golongan Qur'an. Kalian golongan penentang Qur'an wa sunnah sekaligus. Kita lanjutkan. Ucapan saya Shalal Fauzan hafizahullah taala. Alladhi sami'a yuballigh 'anil rasul. Di dalam hadis Nabi mendoakan, "Naddarallahu ra'an." sami'a maqalati fawa'aha wa ballaghaha kama sami'aha farubba muballighin aw'a min sami' Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar ucapanku kemudian memahaminya kemudian menyampaikannya persis seperti apa yang dia dengar Farubba muballag au amin sami' bisa jadi yang disampaikan kepadanya bisa lebih paham dari apa yang siapa yang menyampaikan. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan lama khataba fi Arafah ketika beliau berkhutbah di Arafah Nabi perintahkan falyuballighu syahid minkumul ghaib hendaknya yang hadir menyampaikan pada yang tidak hadir. Apa makna ucapan ini? Maknanya hendaklah sampaikan hadis-hadisku. Sama dengan yang tadi. mra'an. Semoga Allah mencerahkan wajah mereka. Yang mendengar ucapanku. Kemudian menyampaikannya persis. Seperti apa yang dia dengar. Berarti ini perintah dari Nabi Alaihissalam Untuk menyampaikan hadis untuk meriwayatkan hadis. Untuk apa kalau tidak bermanfaat? Untuk apa kalau tidak ditaati, tidak diikuti? Untuk apa kalau kalian bilang cukup Quran? Untuk apa diriwayatkan? Untuk apa Nabi menyatakan fal yuballighu syahidul ghaib? Untuk apa Nabi menyatakan semoga Allah mencerahkan wajah orang yang meriwayatkan hadis dariku? Kata Syekh Shalal Fauzan habibullah falladhi sami'a yuballigh anir rasul." Orang yang mendengar dari Nabi dan menyampaikan, hadi amanah. Ini adalah amanah. Amanah yang ditegakkan oleh para ruwatul hadis. Qama biha ruwatul hadis. Ditegakkan oleh para perawi-perawi hadis. Warijalul hadis Jazahumullahu khaira. Semoga Allah membalas kebaikan mereka. Wasanu sunnah an-nabawiyah anid dakhili wal kadhib. Maka mereka menjaga sunnah ini, sunnah nabawiyah dari ad-dakhil yang dimasuk-masukkan dalam hadis padahal bukan hadis. Ad-dakhil adalah yang dimasuk-masukkan dalam sunnah padahal palsu, padahal bukan hadis, bukan sunnah dan juga dibersihkan dari al-kadhib, ad-dakhil wal-kadhib. Mereka para rawi-rawi hadis mengatakan bahwa ini yang sahih. Ini yang baik. Ini yang palsu. Ini bukan hadis. Ini dakhil. Disusupkan dalam hadis. Ini kadib. Didustakan atas nama Rasul. Masya Allah. Ini jasa para ahlul hadis. Para ruwat al-hadis. وبلغوها نقية صافية hingga mereka menyampaikannya dengan keadaan jernih, bersih, murni, tidak ditambah, tidak dikurangi. Kama waradat anin Nabi SAW, alaihi wasallam sesuai dengan apa yang terucap dari Nabi SAW bi amanatin dengan amanah dengan secara amanah wahada min mu'jizati hadar rasul dan ini termasuk mu'jizat dari mukjizat-mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah berikan kemuliaan pada beliau. Allah jaga Qur'annya, Allah jaga pula hadis-hadisnya dalam keadaan terpisah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kata orientalis, kata orang-orang kafir yang sok tahu Islam, Demikian pula para aklaniyun, para rasionalis, para pemuja akal berkata bahwa hadis itu tidak meyakinkan. Kalau Quran meyakinkan. Karena Quran itu dalam keadaan mutawatir, tidak berbeda-beda. Adapun hadis ditulisnya saja sekian ratus tahun 200 tahun kurang lebih setelah Rasulullah wafat. Mana mungkin bisa otentik? Mana mungkin bisa benar katanya. Subhat pertama. Subhat kedua, kita bikin permainan. Barangkali kalian pernah tahu permainannya. Ada enam orang atau tujuh orang duduk berbaris depan sampai ke belakang Dibisikkan pada yang paling belakang. Satu kata-kata, satu kalimat. Agak panjang sedikit. Kamu sampaikan pada yang depan. Sampaikan pada depan. Sampaikan. Sampai pada yang terdepan, berdiri, mengucapkan kalimat itu. Penonton terbahak-bahak tertawa. Mengapa? Kacau kalimatnya. Berantakan. Lihat, baru lima rawi, baru sekian rawi, sudah kacau. Apalagi rantai para rawi sekian panjangnya, tidak mungkin akan otentik. Hadis itu tidak bisa diterima secara ilmiah, kata mereka. Wa katabu wa'imullah. Mereka berdusta demi Allah. Pertama, mereka yang duduk di kursi dalam permainan tadi juhal. Lemah hafalannya. Dungu Kalimat sekian saja nggak hafal. Sedangkan mereka, jangankan di masa Islam, di masa jahiliyah mereka menghafalkan syair sekian bait. Bukan hitungan ratus, ribuan bait. Mereka hafal. Kalian tidak seperti mereka, para sahabat ridwan alaihim ajma'in. Dan para sahabat tidak seperti kalian. Dan para tabi'in. Dan orang-orang ketika itu akalnya hafalannya masih sempurna karena tidak dirusak dengan kemaksiatan, tidak dirusak dengan berbagai macam syahwat. Jawaban yang kedua, siapa bilang? Ditulisnya baru di zaman Umar Ibn Abdul Aziz. Ini kedustaan berikutnya dari mereka. Mereka melihat penulisan secara resmi memang penguasa yang saleh yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan hendaklah semua yang menghafal hadis hendaklah mencatat dan kumpulkan ya, maka dicatat dan dikumpulkan hadis di zaman Umar bin Abdul Aziz dikira baru saat itu itu perintah resmi dari penguasa ada pun catatan tidak resmi, bahkan Rasulullah masih hidup, ada yang mencatat. Rasulullah masih hidup, ada yang mencatat. Yaitu sahabat yang mulia. Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu. Seorang pemuda yang semangat belajar. Mudah-mudahan kalian juga semangat belajar. Saking semangatnya, semua ucapan Nabi dicatat. Semua ucapan Nabi dicatat. Sampai ada yang menegurnya. Ataktubu kulla syai'in sami'tahu min Rasulillah. Wa Rasulullah bashar yatakalam fi ghadabin wa ridha. Apakah kamu catat seluruhnya? Dari Rasulullah SAW, padahal Rasulullah SAW berbicara kadang marah, kadang ridho, semuanya dicatat. Fa'amsaktu anil kitabah. Ini diceritakan oleh beliau sendiri Abdullah bin Amr bin Al. Aku berhenti menulis, aku laporkan pada Rasulullah, ya Rasulullah. Kuntu aktubu kulli syai'in sami'tu udunayya mink. Tadinya aku catat semua apa yang kau ucapkan yang aku dengar dengan dua telingaku. Fanahatni Quraisy. Ternyata Quraisy melarang aku, mengatakan engkau berbicara kadang marah kadang ridho. Maka kata Nabi alaihi salatu menyatakan pada beliau, "Uktub. Walladhi nafsi biyadi ma kharaja minhu illa haq." Tulis. Sungguh demi Allah yang tiada ilah kecuali dia atau kama qala Rasulullah SAW yang aku ada di tangannya, yang jiwaku ada di tangannya. Ma kharaja minhu illa haq. Tidak keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Artinya ketika marah ataupun ketika ridho yang keluar tetap kebenaran. Karena beliau Rasulullah al-ma'sum yang terjaga dari kesalahan. Tulis semuanya. Kata Abdullah bin Amal bin As, maka aku menulis dan tidak ada yang tahu aku menulis kecuali aku dan Rasulullah SAW. Tapi bagaimana dengan larangan menulis? Karena mereka kadang-kadang mengkaburkan dengan hadis larangan. Bukankah ada hadis yang sahih menyatakan la taktubu anni ghairal Qur'an. Wa man yaktub anni ghairal Qur'an falyamhuh. Jangan tulis dariku kecuali Quran. Siapa yang menulis selain Quran, hendaklah dia hapus. Bagaimana dengan ini? Bukankah bertentangan? Dijawab oleh beberapa ulama bahwasanya perintah untuk menulis Quran dan jangan menulis hadis ini am. Sedangkan bagi Abdullah bin Amr bin As khos, khusus bagi dia, tulis. Karena fa'auma'a bi asbu'ihi ila fihi mengisyaratkan dengan jarinya ke mulutnya bisa begini, bisa begini. Ada dua makna. Bisa maknanya tidak keluar dari sini kecuali hak menunjuk mulutnya bisa menyatakan jangan sampaikan pada siapapun. Ya. Tulis. Wala binafsi biadi. Enggak keluar dari sini kecuali hak. Ya. Barakallahu bikum. Sehingga hikmah tetap didapat. Apa hikmahnya? Tidak tercampur Quran dan Sunnah. Keumuman manusia mencatat Quran, sedangkan beliau Abdullah bin Amr bin Auf mencatat Sunnah. Itu satu. Dalil kedua, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah Hajjatul Wada, setelah Haji Wada ada datang seorang dari Yaman dan menyatakan ya Rasulullah aku ingin mendapatkan catatan khutbahmu tadi karena sangat bagusnya, sangat padatnya memiliki sekian fawaid. Ya Rasulullah aku ingin catatan khutbahmu itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi "Uktubu li Abi Namanya Abi Tuliskanlah untuk Abu Syah. Hadis bukan itu. Hadis. Tulislah untuk Abu Syah. Berarti dicatatkan oleh Abu Syah. Oleh siapa dicatatkan? Oleh penghafal-penghafal tadi yang sudah kita jelaskan bahwa mereka memang golongan penghafal. Orang-orang Arab adalah golongan penghafal. Dan itu bukan hanya kita yang berbicara. Bahkan orang-orang di luar Islam yang mempelajari keadaan Arab, mereka mengakui. Ada seorang dari mereka, terorientalis juga, ingin menyelidiki. Datang ke Arab, dituntun oleh pemandu, guide, pemandunya orang Badui Dua orang. Sampai kemudian terjadi pertikaian antara orang ini dengan seseorang dengan bahasa asing, bukan dengan bahasa Arab. Sampai ke Kohobi, ke hakim, melaporkan. Ingin dihakimi. Kata hakim, apakah ada saksi? Tidak ada, kecuali kami. Tidak ada sama sekali. Ada juga budak kami nggak ngerti bahasa kami. Panggil ke sini. Panggil budak tadi. Tidak mengerti bahasanya. Apakah kamu mendengar mereka bertikai? Iya. Apakah kamu tahu apa yang mereka katakan? Aku tidak tahu. Aku tidak paham bacaan mereka. Mereka hanya berkata begini, begini, begini, dijawab begini, begini, begini. Kemudian dia berkata begini, begini, begini. Hafal. Semuanya kata-katanya dalam keadaan dia tidak tahu artinya. Maka orang tadi menyatakan memang Arab adalah golongan penghafal. Arab waktu itu. Kecuali Nasrullah Sallam al afiyah ketika naudzubillah zaman sudah seperti kita maka hafalan berkurang. Ketika sudah hafalan berkurang, Allah ciptakan. Allah takdirkan munculnya alat-alat rekaman. Masya Allah. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika hafalan berkurang, Allah berikan kemudahan untuk bisa merekam. Ikhwani fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu ketika Rasulullah hidup. Ada tulislah untuk Abu Syah, ada Abdullah bin Amr bin As. Apalagi setelah Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat, berarti Al-Quran telah sempurna. Iya kan? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Selesai. Lengkap sudah. Maka kekhawatiran untuk tercampurnya hadis dengan Quran sudah tidak ada lagi. Yang dicatat setelah Rasul wafat semuanya hadis kan begitu. Quran telah selesai. Maka tentunya setelah Rasul wafat mereka pun mulai menulis di antaranya yang menulis saat itu adalah Abu Hurairah dan Abu Hurairah menulis disalin oleh muridnya. Dan muridnya ini tulisannya sampai sekarang masih ada di negeri mereka, di negeri orientalis sana. Jadi mereka membohongi diri mereka sendiri. Bahwa hadis sangat otentik. Sudah tercatat sejak Rasulullah masih hidup, apalagi setelah wafatnya Adapun di zaman Umar bin Abdul Aziz itu perintah resmi dari pemerintah. Tulislah. Maka saat itu mudawan disusun dengan rapi. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ini semua bukti bahwa yang namanya hadis juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil berikutnya atau hujah berikutnya. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah yang menurunkan dzikra ini dan kamilah yang akan menjaganya. Apa dzikra? Al-Qur'an. Berarti maknanya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Taib yang dijaga oleh Allah, apakah lafadznya saja atau lafadz dengan maknanya? Tentunya kalau dijaga lafadznya saja tanpa maknanya La faidata fiha. Terus faedahnya apa? Hanya mantra yang tidak ada makna. Tidak mungkin mustahil. Allah Subhanahu wa taala menyatakan nahnu kami yang akan menjaga menjaga maknanya juga, menjaga lafzan wa ma'nan. Lafadznya yang tertulis dalam Al-Qur'an yang dibaca. Maknanya apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksud ayat ini? Apa maksud ayat ini? Allah jaga makna-maknanya. Maka kata para ulama, ayat ini menunjukkan bahwa Allah menjamin akan menjaga Al-Quran, lafadznya dan maknanya. Yang berarti Allah menjaga pula hadis-hadis. Karena hadis-hadis itu adalah penjelasan makna Al-Quran. Tanpa hadis, Al-Quran akan dipahami secara salah oleh manusia. Maka Allah jaga pula makna-maknanya, tafsir-tafsirnya yang ada dalam hadis-hadis. Bahkan termasuk Allah jaga pula bahasanya. Bahasa Arab sejak zaman Rasulullah sampai sekarang kalian pelajari sama. Coba lihat bahasa lain. Ya. Bahasa Indonesia zaman waktu itu dengan zaman sekarang Entah apakah bisa dipaham atau tidak. Tulisannya juga sudah mulai tidak bisa dipaham. Ya, pakai bahasa Sanskerta. Bahkan baru yang kemarin saja masih TJ dan OE. Hah? Itu anak-anak kita nggak bisa baca. Apa sih bini maksudnya? Karena C-nya pakai TJ, U-nya pakai OE. Susah dibaca. Demikian pula bahasa-bahasa lain al arabiyah, kecuali bahasa Arab. Allah jaga dari waktu itu sampai hari ini sama. Sayyarah adalah kendaraan. Sekarang juga kendaraan. Dulu semua yang ditunggangi dikatakan sayyarah, sekarang mobil. Tidak berbeda. Tunggangan maknanya. Yang membawa seorang untuk berjalan dari kata yasiru. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Khonifuddin, a'azakumullah. Dikatakan selanjutnya bahwa mereka para ahlul hadis meriwayatkan seperti apa adanya dengan amanah, dengan kejujuran. Fasunnah laisat mahalla tawaqqufin aw ittiham. Maka sunnah bukan tempat tawakuf, bukan tempat ittiham Tawakuf itu abstain. Iya apa enggak? Saya enggak komentar. Loh, ini hadis sahih. Bagaimana? Terima atau tidak terima? Saya abstain. Enggak bisa. Kalau kamu terima, kamu adalah ahlus sunnah. Kalau kamu menolak, kamu pengingkar sunnah. Bal yajibut tasdiq biha. Bahkan harus membenarkannya membenarkan hadis sahih. Wajibul amal biha. Wajib mengamalkan perintah-perintah Rasul dalam hadis yang sahih. Kama yajibul amal bil Quran. Sebagaimana wajibnya mengamalkan Al-Quran, kita juga wajib mengamalkan hadis-hadis yang sahih. Liannaha wahyun min Allah. Karena itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis merupakan wahyu. Kalau ta'ala fi hakir rasul Allah berfirman tentang Rasul alaihi salatu wassalam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah dia berbicara dari hawa nafsunya kecuali melainkan wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan. Allah mempersaksikan bahwa Rasulullah SAW tidak berbicara dari hawa nafsu, semuanya wahyu. Fal ahaditsu wahyun min Allah. Hadis-hadis semuanya wahyu dari Allah. Wa in kanat alfadhuha min rasul walaupun lafaz-lafaznya dari Rasul tetapi itu wahyu dari Allah. Amal Quran, adapun Quran, lafadznya dari Allah, maknanya juga dari Allah Jalla wa'ala. Adapun sunnah, hadis-hadis nabawiyah as-sahihah fama'naha min Allah maka makna yang terkandungnya adalah dari Allah wa alfadhaha min kalamir rasul sedangkan lafaz-lafaznya dari ucapan Rasulullah SAW demikian dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah alladzi la yantiqu anil hawa yang tidak mungkin beliau berbicara dari hawa nafsu fa alfadhuhu ma'sumatun wa sidqun maka lafat-lafat beliau terjaga dari kesalahan. Tidak mungkin salah. Sidukun, benar. Walaya tatarrak ilaiha syakkun. Tidak akan terkena sedikit pun syak keraguan. Faman angkara sunnah, siapa yang mengingkari sunnah, fa innahu kafir, maka dia kafir. Qauluman. Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullah. Siapa yang mengingkari sunnah dia kafir. Tidak layak dianggap sebagai muslim. Cukup bagi saya Quran saja. Tidak mau hadis kafir. Kamu mengingkari Quran. Lu saya pegang Quran dusta. Karena Quran berkali-kali menyatakan atiur rasul, atiur rasul, atiur rasul. Sedangkan engkau menolak ucapan rasul. Berarti engkau bukan golongan Quran sama sekali. Kafir. Limada Li'annahu attal al-asl tsani karena dia menolak prinsip yang kedua yaitu prinsip sunnah. Menolak syahadat yang kedua, syahadat Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal Qur'anu la budda lahu minas sunnah. Al-Qur'an harus diiringi sunnah li'annaha tubayyinuhu wa tuwaddihuhu. Karena sunnah itu menjelaskan Al-Qur'an menerangkan Al-Quran, merincikan Al-Quran. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran sendiri, dalam surat An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Kami turunkan kepadamu dzikra ini litubayyana linnas agar kamu menerangkan pada manusia apa yang diturunkan pada mereka. Berarti diturunkan Al-Qur'an Diutus Rasulullah SAW. Untuk apa? Agar Rasulullah menerangkan Al-Quran. Litubayyina linnasi manuzila ilaihim. Silahkan buka. An-Nahl ayat 44. Fasunnah muwaddihatun lil Quran. Maka sunnah itu merupakan penjelasan Al-Quran. Mufassiratun lil Quran. Menafsirkan Al-Quran. Lianna Al-Quran ja'a bi asya'a mujmalah. Kan Al-Quran kadang memberikan perkara-perkara yang sifatnya global saja. Seperti Allah katakan salat. Tidak sebutkan rinciannya seperti apa salat. Keluarkan zakat. Tidak dirincikan bagaimana zakat. Apa rukun-rukunnya, seberapa dikeluarkannya, berapa nisabnya. Siapa yang terkena, siapa yang tidak terkena. Wal hajj. Bagaimana rukun-rukunnya. Wajibatnya. Wasiyam kadzalik As-sunnah bayyanatha wa waddahatha. Sedangkan sunnah menjelaskannya, merincikannya. Salat dari mulai salam, dari mulai takbir sampai salam dijelaskan oleh Rasulullah sallam. Wa bayyanatiz zakah maqadiraha juga menjelaskan zakat berapa dikeluarkan, berapa nisabnya ila akhirih. Wasiyam Mata yabda wa mata yantahi. Kapan dimulai, kapan berakhir. Dan apa syarat-syaratnya? Apa pembatal-pembatalnya? Wa manasikul haj. Demikian pula manasik haji. Bagaimana hajinya manusia? Bagaimana cara-caranya? Maka Nabi menyatakan litakhudu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik haji kalian. Sama seperti salat. Nabi menyatakan Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian lihat bagaimana aku salat. Maka wallahi wallahi wallahi Al-Qur'an tidak bisa dipisahkan dari sunnah. Maka kembali pada ucapan Imam Al-Barbahari. Setelah kita menjelaskan dan telah kita paham, tidak aneh ucapan beliau. Apa ucapan beliau tadi? Barang siapa mencerca sunnah atau menolak sunnah atau dia mengingkari sunnah, maka ragukan keislamannya.